Kita bersyukur karena kita baru saja melewati hari-hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan. Kita baru saja melewati ayam sabar, hari-hari kesabaran, hari-hari yang di situ kita dididik, dilatih dalam madrasah Islam yang sangat besar, yaitu bulan Ramadan, yang tentu saja orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hasil yang baik di bulan tersebut adalah orang-orang yang membawa bekas-bekas kebaikan, membawa tanda-tanda kebaikan setelah dia berpuasa untuk kemudian meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diampuni dosanya dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan-golongan tersebut ke dalam golongan tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata, Islam rahimakumullah. Maka <clears throat> tentu saja setelah kita selesai apa ini e, menjalankan ibadah-ibadah yang indah di bulan Ramadan mestinya masih terasa bekasnya bagi orang-orang yang beriman masih terasa keindahan ibadah-ibadah tersebut, bekas keindahan ibadah-ibadah tersebut dalam hatinya, sehingga dia ingin terus mengerjakan ibadah tadi sebagai pertanda bahwa imannya, ketakwaan dalam dirinya tidak bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmahnya mengapa salah seorang ulama menjelaskan mengapa setelah ibadah puasa Ramadan disyariatkan puasa enam hari di bulan Syawal yang kita ketahui sama keutamaannya yang sangat agung. صام رمضان ثم أتبعه أتبعه بصوم ستة من شوال كان له كصيام الدهر barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, menyempurnakan puasa Ramadan, kemudian mengikuti dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu dituliskan bagi seperti puasa setahun penuh. Hikmahnya adalah, atau rahasia semua ini adalah, bagi orang-orang yang beriman, setelah dia mengerjakan puasa dan merasakan nikmatnya menjalankan ibadah yang agung ini, tentu dia dia rindu untuk terus melakukannya. Maka Allah mensyariatkan puasa di bulan Syawal untuk memuaskan dahaganya orang-orang yang beriman yang ingin terus melaksanakan ibadah puasa. Maka mereka-mereka yang imannya terbukti benar, tanda ke, apa ini pertanda benarnya keimanan seorang adalah ketika dia bersemangat melaksanakan puasa di bulan Syawal ini maupun puasa-puasa sunnah selanjutnya sebagai bukti bahwa dia tidak merasa jenuh beribadah kepada Allah. Sebagai pertanda bahwa dia tidak merasa bosan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa jiwanya, keimanannya, hatinya merasakan ketenangan, ketenangan ketika mendekatkan diri kepada Allah. Ala dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah maka hati orang yang beriman akan tenang. Inilah tanda dan inilah hikmah disyariatkannya puasa yang agung ini. Maka oleh karena itu ini sekedar peringat belum kita mulai kajian Asmaul Husna ya. Sekedar mengingatkan bahwa alhamdulillah kita keluar dari bulan Ramadan yang kita rasakan manfaatnya ibadah-ibadah yang tadinya berat alhamdulillah kita biasakan ternyata menjadi nikmat maka tentu saja tidak kita ingin hilang bekas-bekasnya tersebut. Setelah berakhirnya bulan Ramadan, kita masih hidup, kita masih menginginkan rahmat Allah. Kita bukan cuma butuh rahmat Allah di bulan Ramadan saja. Tidak seperti bagian orang yang hanya semangat di bulan Ramadan, kemudian berakhir Ramadan, maka berakhir pula ibadahnya. Ini adalah orang-orang yang ibadah tidak membekas dalam hati. Orang-orang yang melaksanakan ibadah cuma terpaksa, sehingga setelah selesai Ramadan seolah-olah bebannya selesai. Ramadan seolah-olah merupakan pekerjaan berat yang harus dilaksanakannya. Maka setelah selesai, maka seolah-olah dia beristirahat. Jelas ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Kita tahu bersama para ulama salaf sangat mencela orang-orang yang demikian. Salah seorang di antara mereka mengatakan, Bi'sal kaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang buruk karena mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Maka kita tetap membutuhkan rahmat Allah, membutuhkan kasih sampai di akhir hayat kita. Harusnya apa yang telah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan kita jaga untuk kita bawa terus-menerus dalam kehidupan kita karena tetapi amalan soleh sudah kita ketahui adalah sebab termasuk sebab utama untuk istiqomah. Menetapi amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan sunnah, puasa, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat-sholat sunnah, apalagi sholat malam, ini adalah sebab besar untuk memudahkan kita istiqomah di atas iman ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sebagaimana Imam Al-Qatadah Ibnu Diama, Sadusi, Imam yang terkenal dan ahli hadis yang terkenal dari kalangan tabi'in sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan meneguhkan hatinya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dengan ucapan yang kokoh beliau mengatakan amal hayat dunia amma fil di dunia sayat sayusabbituhumullahu bil khairi bil amali soleh adapun dalam kehidupan di dunia maka Allah akan meneguh orang yang beriman dengan kebaikan dan amalan soleh yang ditetapinya oleh karena itu kalaupun setelah Ramadan amal-amal besar yang kita lakukan tidak bisa sebanyak waktu Ramadan karena semangat kita jelas beda. Minimal ada bekasnya meskipun sedikit. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, "Ahabul a'mali adwamuhu adwamuha wa in qalla." Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kontinu dilakukan, yang paling terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Maka setelah di bulan Ramadan kita terbiasa melaksanakan kiamul lail, salat malam, salat tarawih 11 rakaat atau lebih misalnya sebelas rakaat maka setelah selesai minimal kita pertahankan salat witir kita. Kalau tidak mampu sebelas rakaat maka tiga rakaat atau bahkan mungkin satu rakaat. Minimal bacaan Al-Quran jangan sampai kita luputkan dalam keseharian kita. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya inilah tanda orang-orang yang i, apa ini insya Allah puasa Ramadannya berhasil. Orang-orang yang lulus dalam madrasah Ramadan yang mendapat keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia. Inilah orang-orang yang telah teruji keimanannya insya Allah untuk dia merasakan kemanisan iman dengan tanda dia tidak merasa jenuh dan bosan untuk selalu beribadah dan meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia-Nya serta kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agamanya dan kebaikan-kebaikan dalam hal yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan katanya. Ma'asyiral ikhwafiddin rahimakumullah. Kita akan memasuki lanjutan kajian kita membahas kita fikih al-asmaul asmaul husna membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah serta faedah-faedah agung yang dikandung padanya. <clears throat> Alhamdulillah sudah beberapa contoh dari nama-nama yang kita sebutkan yang tentu saja saya berharap karena buku ini atau penjelasan ini saya tidak urutkan ya secara berurutan dari awal sampai akhir. Saya menyebutkan beberapa contoh saja. Saya berharap kita bisa masing-masing kita bisa menyempurnakannya, melanjutkannya dengan dasar yang sudah kami jelaskan kita kembangkan sendiri, kita baca sendiri, karena tentu saja konsekuensi orang yang beriman dan ingin menyempurnakan imannya, apalagi dalam bab ilmu yang sangat agung, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terus menuntut untuk dia sempurna dalam memahami ilmu yang agung ini. Jiwanya akan terus mendorong dia untuk benar-benar meminta atau menuntut dia agar terus mempelajari hal ini tidak cukup cuma dengan mendengarkan kajian sekali atau dua kali. Dia harus berusaha membaca. Dia harus berusaha bertanya jika ada kesulitan atau masalah yang belum difahaminya. Dia harus berusaha untuk benar-benar menghilangkan dahaga dalam dirinya. Karena dahaga yang terbesar dalam hati manusia, apa ini kekosongan jiwa yang paling besar dalam diri manusia adalah kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah tuntutan jiwa yang paling besar Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup tenang, bisa bahagia dalam kehidupannya? Sumber kebahagiaan yang paling utama ini belum diselesaikannya, belum dituntaskan untuk difahami dalam dirinya, belum disempurnakan ilmu pengetahuan tentang masalah ini dalam dalam hatinya. Oleh karena itu mestinya orang yang sudah mengenal kesamaan ilmu ini telah diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memahaminya, maka dia mesti akan mencari. Jiwanya mesti akan menuntutnya. Karena tidak akan tidak ada ketenangan yang hakiki di hati manusia. Tidak ada kebahagiaan yang sejati bagi diri manusia kalau dia tidak mengenal secara sempurna, secara baik pemahaman tentang ilmu nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ilmu yang paling agung dalam dalam Islam ini. Nah, maka oleh karena itu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lagi satu nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Haq, Al-Mubin, Al-Haq, dan namanya Al-Mubin. Al-Haq artinya yang maha benar, yang maha hak. Al-Mubin artinya yang maha <clears throat> menjelaskan. Yang maha menjelaskan. <clears throat> yang maha jelas urusannya yang maha menjelaskan kepada hamba-hambanya. Al-Haq Al-Mubin. Kedua nama ini digandengkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam firmannya <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, dalam firman dalam dalam, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq." Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna an Allaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu, pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan bagi mereka balasan yang benar bagi setiap manusia balasan untuk masing-masingnya secara secara adil dan benar. Wa ya'lamun dan pada hari itulah manusia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-haq al-mubin. Dialah yang maha benar dan maha jelas urusannya dan maha menjelaskan kepada manusia. Ini penyebutan kedua nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain yang menyebutkan secara tersendiri nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq juga ini jelas disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an ya. Paling tidak ada sekitar di 10 tempat Allah menjelaskan namanya Al-Haq yang Maha Benar. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat ke-62 Dzalika bi anna Allah al haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil annallaha Al aliyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Subhanahu wa taala dialah al-haq. Dialah sembahan yang maha benar. Dialah yang maha benar dan bahwasanya apa-apa yang mereka seru, sembahan yang mereka seru selain Allah itu adalah kebatilan, kekeliruan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi lagi maha besar. <clears throat> Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-16 Allah berfirman, Fata'ala Allahul Malikul La ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala Al-Malik yang maha menguasai Al-Haq yang maha benar, sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia yang memiliki arsy yang agung. Inilah dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Haq, Maha benar maha benar dalam <clears throat> dalam namanya, sifat-sifatnya, dalam hak kepadanya semata-mata, semata-mata dalam kubiannya dalam hulu-huluiannya dan dalam semua agamanya, apa-apa yang diberitakannya. Inilah makna al-haq dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-haq artinya adalah Alladhi la fihi Zat yang tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya tidak ada keraguan dan kebimbangan padanya baik fi zatihi dalam zatnya la fi zatihi la fi asma'ihi wa sifatihi tidak dalam zatnya tidak dalam nama-nama dan sifat-sifatnya la fi uluhiyatihi tidak dalam sifat uluhiyahnya hak untuk diibadahi semata-mata al ma'budu bihaqqin la ma'buda bihaqqin siwah maka dia adalah sembahan yang benar satu-satunya tidak ada yang sembahan yang benar kecuali dia. Fahuwa tabaraka wa ta'ala haqqun wa asma'uhu wa sifatuhu haqqun wa af'aluhu wa aqwaluhu haqqun wa dinuhu wa syar'uhu haqqun wa akhbaruhu kulluha haqqun wa wa'duhu haqqun wa liqa'u haqq. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha benar, nama-nama dan sifat-sifat maha benar, perbuatan dan ucapan maha benar, agama dan syariatnya benar, semua segala sesuatu yang diceritakannya benar, janji dan ancamannya benar, pertemuan dengan benar dengannya benar, balasan yang disediakan untuk hamba-hambanya benar dan semuanya benar. Ini kita mungkin kalau ada di antara kita yang ingat dalam salah satu doa <coughs> yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa isti' yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di uh, dalam sholat malam ya seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan makna yang agung ini, makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq yang Maha Benar, yaitu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qawa min al-lail yatahajjad qala" Rasulullah SAW kalau bangun salat malam untuk melakukan salat tahajud, beliau mengucapkan dalam doa iftitah. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك الملك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الملك أنت الملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق Wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa antal wa antal muakhiru la ilaha illa Ya Allah, engkau bagimu bagimunya bagimulah segala pujian engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi dan makhluk yang ada di antaranya. Bagimulah segala pujian, engkaulah yang memiliki langit-langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara. Engkaulah, bagimulah segala pujian, engkaulah cahaya langit-langit dan bumi, dan bagimulah segala pujian, engkaulah yang menguasai langit dan bumi. Engkau bagimulah segala pujian, engkau adalah al-haq yang maha benar, janjimu benar, perjumpaan denganmu maha benar, ucapanmu benar, sorga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Nabi Muhammad SAW benar, hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepada mula aku berdiri, mula aku beriman, dan kepada mula aku bersandar bertawakal, dan kepada aku mengembalikan diriku, dan dengan mula aku memusuhi dan kepadamu lah aku berhukum, maka ampuni dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang dan apa yang aku sembunyikan mau aku tampakkan engkaulah yang <clears throat> eh, apa ini al-muqaddim <clears throat> engkaulah yang memajukan dan mengakhirkan tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ini makna yang disebutkan dalam doa ini yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan makna yang agung dari nama Allah Subhanahu Wa Taala al Hak ini. Nah oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala syariatnya apalagi tauhidnya adalah kebenaran yang paling utama. Adalah kebenaran yang paling besar kedudukannya dalam agama. Tidak ada satu dakwah pun yang bisa dinilai sebagai al-haq, dakwah yang benar kalau tidak bersandar kepada tauhid. Tidak dimulai dengan mengenalkan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikatakan sebagai dakwah yang hak kalau tidak memprioritaskan upaya untuk mengenal keindahan nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena ini adalah kebenaran yang paling besar, kebenaran yang paling agung. Kemudian masalah yang berhubungan dengan keimanan-keimanan yang lainnya. Ini merupakan perkara-perkara akidah, merupakan kebenaran yang harusnya dijadikan patokan dalam menilai baik tidaknya sebuah dakwah yang disampaikan oleh oleh manusia. <clears throat> Ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mubin karena ini digandengkan ya kedua nama tersebut dan maknanya juga berhubung. Al-Mubin secara bahasa artinya adalah yang menjelaskan. Maka nama Allah Al-Mubin artinya adalah Al-Mubayyinu li ibadihi sabilar rasyad al-amal لهم allati yanaluna biha sawab wal a'mal والأعمال allati yanaluna 'alaiha al-iqab Artinya adalah yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan petunjuk. Menjelaskan dengan gamblang amal-amal kebaikan untuk meraih keutamaan dan pahala darinya. Serta menjelaskan dengan gamblang amal-amal keburukan untuk dengan itu hambanya eh, seseorang bisa mendapatkan siksaan untuk dijauhinya. Itulah menjelaskan segala sesuatu dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yuridullahu liyubayyin wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu 'alimun hakim." Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menjelaskan dan memberikan hidayah kepada kalian jalan kebaikan yang ditempuh oleh orang-orang sebelummu dan ingin apa ini memberikan pengampunan untuk kalian dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha Maha memiliki hikmah Maha bijaksana. Istana dari nama Allah Al-Mubin termasuk juga sebagian dari para ulama mengartikan Al-Mubin itu adalah al-bayyinu amruhu fil wahdani yang jelas perkaranya dalam kemahaesaannya dalam tauhidnya, dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan apa ini penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh karena itulah yang namanya agama Islam itu tidak ada sesuatu pun yang samar. Apalagi dalam hal yang berhubungan dengan akidah. Yang merupakan sebab utama yang akan menerangi jiwa manusia untuk dia bisa menempuh perjalanan hidupnya dengan dengan tenang, dengan terbimbing selalu oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin hidupnya selalu terbimbing dalam cahaya, maka dia adalah orang yang paling banyak mengisi hidupnya dengan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengenal tauhidnya. Maka disinilah perlu kita perhatikan kalau ada kebimbangan, ada ketidakjelasan dalam diri kita, berarti itu menunjukkan ada sebagian dari hati kita yang masih tertutupi dengan kegelapan, yang perlu segera kita cerahkan dengan pemahaman agama, mengenal tauhid, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an sudah kita ketahui uh, petunjuk Allah disifati seperti sebagai nur. Allah kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kaman masaluhu fid dhulumati laisa bi kharijin Apakah orang-orang yang apa ini tadinya mati, tidak mengenal petunjuk Allah. Kemudian Allah hidupkan dia. Dan Allah jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaan orang ini sama dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar daripadanya? Inilah bukti yang menunjukkan bahwa yang menerangi hidup manusia adalah cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ingatkan dulu, ukilkan ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan, ad-dunya kulluha mal'unatun mudlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Dunia ini semuanya gelap dan mal'unah dijauhkan dari rahmat Allah kecuali yang disinari dengan cahaya dari sunnah Nabi saw cahaya dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak akan ada petunjuk, kejelasan, kebahagiaan, keterangan hidup bagi orang-orang yang tidak mengenal petunjuknya sejauh mana kita berusaha mengisi hidup kita dengan kebaikan, mengenal petunjuk Allah, apalagi mengenal tauhid, maka sebagai semakin banyak pula jalan-jalan kebaikan yang dimudahkan bagi kita untuk menempuhnya. Sebagai semakin banyak pula jalan keluar terbaik yang Allah akan mudahkan kita untuk menjadikan sebab e, dipecahkannya problem-problem kita. Maka jangan berpikiran atau jangan pernah kagum dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak mengenal agama yang hak mereka itu jangan dianggap sebagai orang yang senang hidupnya tidak kalah, summa kalah tidak sama sekali tidak mungkin mereka akan bisa berbahagia hidupnya kalau apa ini cahaya penerang hidup mereka tidak miliki oleh karena itulah orang-orang yang sebenarnya terbelenggu dengan hidupnya sendiri terbelenggu dengan hatinya sendiri orang-orang yang benar-benar terkekang dengan kegelapan yang di eh, yang dibuatnya sendiri karena ketidakimanannya kepada Allah adalah orang-orang yang benar-benar jauh dari petunjuknya. Bagaimanapun, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala apalagi tauhid adalah justru untuk memerdekakan manusia. Membuat jalan mereka terang. Membuat mereka bebas. Man yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yasa'adu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dadanya lapang menerima Islam. Tapi barang siapa yang Allah hendaki untuk apa ini Allah sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya bayipan sempit dan sesak seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi kesempitan hidup, ketidakbahagiaan hanya dirasakan oleh orang-orang yang berpaling dari petunjuknya. Oleh karena itulah tauhid disifatkan oleh sahabat yang mulia Rib'i ibn apa ini eh, Rib'i ibn Amir radhiyallahu taala anhu sewaktu ditanya oleh salah seorang pembesar kafir waktu ditanya eh, seruan dakwah apa kali yang kalian bawa seperti dinukil oleh Imam Ibnu Katsir Ibnu Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah sewaktu raja kafir ini bertanya tentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seruan seruan dakwah apakah yang kalian serukan yang kalian bawa maka sahabat yang mulia ini Rabi'i bin Amir radhiyallahu taala anhu menjawab, beliau mengatakan, "Ba'atsanallahu li ikhraji man syaa'a min ibadatin nas ila ibadatillah wa min dzikri dunya ila sa'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam." Sungguh Allah mengutus kami untuk mengeluarkan, membebaskan, memerdekakan siapa yang dikehendakinya dari penghambaan diri kepada manusia, kepada makhluk, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan dari kesempitan dunia kepada kelapangannya dan dari kezoliman yang ada pada agama-agama yang lain pada keadilan Islam, pada kebaikan dalam Islam. Ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang kafir tidak beriman kepada Allah bagaimanapun memiliki dunia teknologi yang tinggi, maka hati mereka tidak pernah akan merdeka hati mereka tidak pernah lepas dari kegelapan, dari belenggu. Selalu hati mereka diliputi dengan hal-hal yang menutupi jalan kebaikan untuk diri mereka. Oleh karena itu kita kita dapati orang-orang kafir yang sudah maju teknologinya ternyata mereka masih percaya kepada tahayul. Seperti di Jepang misalnya orang yang masih percaya kepada ramalan-ramalan padahal disifati demikian tinggi teknologi mereka. Kemudian orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman yang pendidikannya sudah tinggi tapi masih percaya kepada dukun-dukun, bersandar kepada apa ini perkara-perkara yang gaib yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini menunjukkan sempitnya pemikiran mereka padahal secara keduniaan mereka sudah dikatakan tinggi dalam hal pengetahuan dan ilmunya. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak akan mungkin bisa merasakan kelapangan dalam hidupnya, kebebasan dalam hidupnya, kalau mereka tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala al-haqqul mubin yang maha benar dan maha memberikan penjelasan penerangan bagi jalan bagi jalan hidup manusia. Oleh karena itulah saya pernah nukilkan dulu juga ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang mengatakan al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. <clears throat> Orang yang terbelenggu apa yang terpenjara Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Robnya Allah Subhanahu wa taala dan al-ma'suru orang yang tertawan, orang yang terbelenggu itu adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu, bebaskanlah diri kita dengan meninggalkan belenggu hawa nafsu. Merdekakanlah hati kita dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kebaikan, segala kebahagiaan, segala kelapangan dan segala kebebasan dalam arti yang benar yang sesuai dengan keridhaannya. Jadi inilah makna al-haqqul mubin. <clears throat> Oleh karena itulah kita dapati ayyuhal ikhwatu fillah al-haqqul mubin makna yang hak yang paling jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yaitu masalah tauhid kita dapati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dalil-dalil penetapan tauhid dengan penjelasan yang paling gamblang dari berbagai segi dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang benar semata-mata dan segala sesuatu penghambaan diri kepada selainnya adalah penghambaan diri yang batil. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang Kemahaasaannya dalam rububiyah. Bahwasanya dia pencipta semata-mata, pemberi rezeki, pemberi berbagai macam nikmat yang mengatur alam semesta beserta isinya untuk dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia agar menyembah kepadanya semata-mata. Oleh karena itu, tauhid rububiyah mengandung konsekuensi penetapan tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah kalian Rob Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu agar kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, dalil yang pertama adalah penetapan tentang rububiyah Allah dari berbagai macam seginya. Masalah penciptaan, pemberi rezeki, pengatur, pelindung, semua. Allah yang mampu melakukannya. Bahkan ini diakui oleh orang-orang musyrik semat. Apa ini tentang kebenaran tersebut. Maka Allah mengajak manusia untuk beribadah kepadanya dengan penetapan rububiyah dari berbagai segi makna rububiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian penetapan atau penjelasan tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Penetapan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha sempurna, menunjukkan bahwasanya segala kemuliaan, keagungan, dan kebesaran adalah miliknya. Maka yang memiliki nama apa ini sifat-sifat yang maha mulia, maha indah dan maha baik seperti itu mestinya dialah yang pantas untuk diibadahi semata-mata. Dialah yang pantas untuk diminta dan diharapkan. Dialah yang pantas untuk manusia bersandar dan bertawakal kepadanya semata-mata. Ini bukti yang menunjukkan demikian. Jadi penjelasan Asmaul Husna kita mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Untuk setelah itu kita menetapkan penghambaan diri kepada Allah semata-mata dalam semua segi bentuk penghambaan diri. Makanya orang yang paling sempurna ibadahnya, orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah yang paling benar nama-nama dan sifat-sifatnya. Saya pernah nukilkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang mengatakan akmalun nas ubudiyatan al muta'abbidu lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaiha al bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah, orang yang mampu beribadah menghambat diri kepada Allah dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dipahami oleh manusia. Jadi semakin banyak orang mengenal kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin besar pula doa dalam dirinya untuk nantinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan tauhidnya penghambaan diri kepada Allah dalam semua semua bentuk ibadah yang lahir maupun maupun yang batin. Saya pernah jelaskan juga kenapa oleh karena itu kenapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah demikian tinggi kedudukannya dalam dalam Islam seperti ayat itu dikatakan a'dhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam kitabullah. Surat Al-Ikhlas yang dikatakan oleh Nabi SAW tak tulis Al-Quran. Sebanding dengan seperti Al-Quran. Dan yang lainnya. Itu penjelasan yang kedua. Penjelasan yang gamblang yang ketiga lagi masalah yang berhubungan dengan nikmat. Nikmat yang Allah limpahkan dalam berbagai macam bentuknya kepada manusia. Nikmat lahir yang batin yang tidak ada seorang pun yang mau memberikannya kecuali dia semata-mata. Sampai-sampai dalam surat apa ini anak surat An-Nahl yang sebagian para menyebutkan surat An-Nahl ini namanya suratun ni'am. Surat tentang nikmat-nikmat Allah karena banyaknya Allah menyebutkan tentang berbagai macam nikmatnya dalam surat tersebut ini menunjukkan sebesarnya petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pulul hak sembahan yang benar satu-satunya yang berhak disembah satu-satunya yang manusia mestinya menyandarkan harapan dan ketakutannya kepada kepadanya semata-mata tidak tidak kepada kepada yang selainnya kemudian dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan apa ini uh, eh, pengabulan doanya terhadap pengabulan doa orang-orang yang berdoa dalam keadaan butuh, orang-orang yang sedang tertindas, orang-orang yang dalam keadaan sulit. Cuma dia satu-satunya yang mengabulkan hal tersebut. Dan ini pun diakui oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naml ayat 62, "Amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardh, a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang dapat menjawab seruannya orang yang sedang dalam keadaan sulit, sedang kesulitan. Ketika dia berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesulitannya. Dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Apakah ada sembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka sangat sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran. Ini contoh-contoh bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala apa ini menggambarkan bahwa cuma dia yang mampu memberikan kebaikan dan mendatangkan bahaya atau motorot bagi manusia, maka mestinya orang yang telah mengakui hal ini berarti dia menyandarkan semua kebaikan kepadanya, beribadah kepadanya semata-mata, bersandar kepadanya semata-mata dan berharap serta takut kepadanya kepadanya semata-mata. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana perkara yang paling besar dalam agama tauhid adalah perkara yang paling jelas diterangkan dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam bentuk penjelasan yang berarti orang yang berpaling dari kebenaran yang besar ini adalah orang yang paling bodoh, orang yang paling tertutup semua kebaikan dalam dirinya naudzubillahi yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini untuk menetapkan bahwa dia adalah al Hakul mubin, dia adalah yang maha hak, sembahan yang benar satu-satunya dan mubin yang maha menjelaskan kebaikan-kebaikan kepada hambanya, maka inilah Makna yang agung yang bisa kita kaji dalam Allah Subhanahu wa taala Al-Haq dan Al-Mubin yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami segi-segi kebenaran <clears throat> dalam nama Allah subhanahu dalam dua nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita selalu mengambil petunjuk, mengambil kebaikan, mengambil cahaya yang sempurna dari petunjuknya dari ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnah beliau untuk semakin menerangi hidup kita, semakin menghilangkan segala atau segala belenggu-belenggu dalam kehidupan kita untuk bisa kita men, apa ini menyempurnakan kebaikan dalam diri kita dengan taufik karunia dari dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Demikianlah ikhwatul Islam semoga apa yang saya jelaskan apa yang kami jelaskan pada kesempatan uh, pagi hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan sebelum saya akhiri afwan atas segala kekurangan dan kesalahan saya cukupkan sallallahu wasallam wa nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya kami akan ajak para pendengar semua untuk bersolat jawab dengan antum dalam pembahasan dan memperdalam materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Baik para pendengar semua, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543 dan atau Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Kita angkat yang pertama dari pertanyaan para pendengar, Ustaz. Salam, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak dan di mana? Oh, dengan uh, Yata, Bapak Yata. Di mana Bapak? Di Riau, Banseng. Ah, oh, Masya Allah, Barakallah. Silakan Bapak. Uh, ini mau nanya sama Ustaz. Itu ya, silakan silakan. Orang yang uh, ini luar tema orang yang berdoa itu secara apa namanya? Uh, di kayak dinyanyi-nyanyikan gitu Ustaz. Hukumnya Pak ya? Bagaimana hukumnya Pak ya? Iya, ya. itu kan sering kita lihat di televisi gitu kan. Mm -hmm. uh, ah, Ustaz itu nyanyi apa? Berdoa sambil nyanyi kayak dinyanyikan gitu. Hmm. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Kan? Iya. Assalamualaikum ya. Nah, Ustaz. Cukup jelas Ustaz? Iya. Iya. Iya. silakan Ustaz. Ya, uh, yang sering kita saksikan di televisi kayak zikir atau doa yang dinyanyikan itu adalah perkara-perkara yang e, tidak dicontohkan oleh para ulama kita. Bahkan e, doa yang dikatakan oleh para ulama yang terlalu apa ya dipaksa-paksakan untuk saja ya seperti akhirnya harus disamakan hurufnya dipaksa-paksakan begitu itu dilarang oleh mereka apalagi kalau sampai dilakukan secara berlebihan seperti itu yang kemudian uh, orang nanti tertarik dengan model-model lagunya apa model-model iramanya saja yang ini memang tujuan mereka adalah ya seperti itu ya untuk apa ini uh, apa untuk uh, mengesankan sama orang bahwasanya segala sesuatu dalam Islam itu bisa dilakukan untuk nanti sehingga orang-orang yang terbiasa dengar lagu juga akan senang. Maka ini jelas adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kalau sampai berlebihan dalam hal tersebut malah justru akan mengajak orang kepada nyanyian dan lagu yang kita ketahui ini merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam. Justru harusnya kita berusaha untuk menyampaikan doa tersebut dengan sungguh-sungguh karena uh, salah satu di antara syarat pengabulan doa adalah di, di, diresapi kandungan arti doa yang diucapkan ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastabi la yastajibu qalbi lain." Berdoa kepada Allah dalam kalian merasa dalam keadaan kalian merasa yakin dikabulkan dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bermain-main. <clears throat> nah kalau cuma sekedar nadanya nah, kemudian hatinya jadi lalai, membuat tidak konsentrasi, maka ini naudzubillah min dalik doa yang tidak bisa-bisa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Baik, kita angkat kembali Ustaz dari pendengar kita yang berikutnya. Silakan, Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Effendi di Jakarta, Pak. Iya, silakan Bapak. Pak Ustaz, saya mau nanya uh, apakah benar sifat-sifat Allah yang dikabarkan kepada manusia kepada kita itu yang diberitahu kepada manusia itu seperti yang seperti yang kita tahu seperti yang saya tahu seperti di sampul-sampul Quran itu kan 99 apakah itu benar yang diberitahukan Allah kepada kita itu cuma 99 not nabinya dan apakah benar sifat dalam beberapa kitab-kitab ulama itu kan disebutkan bahwa sifat wajib Allah itu kan ada 20 dan ada yang menyebutkan lagi sifat wajib ada sifat jais gitu kan sifat kebalikan itu yang tidak mungkin itu kan ada 20 juga apakah itu benar benar adanya dan kalau memang benar apa dalilnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz Ya, pertama yang disebut, disebutkan di sampul-sampul Al-Quran yang banyak saat ini yang tersebar itu adalah nama-nama yang tidak benar ya. Itu diambil dari sebuah hadis yang sangat lemah. Yang sangat baik, yang sangat lemah, tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga para ulama tidak mengambilnya. Lihat aja seperti Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya menyebutkan riwayat ini sangat lemah sehingga para ulama itu berijtihad mengumpulkan sendiri dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi hadis yang sahih tentang nama-nama tersebut yang terpisah-pisah dari dari dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun yang dikumpulkan dalam 99 yang kemudian ditemukan dalam uh, banyak uh, apa ini sampul Quran atau yang lainnya itu yang tidak benar, lemah dan banyak diantaranya yang tidak yang yang tidak benar ya secara penamaan bagi Allah tidak tidak benar, tidak sesuai seperti nama Allah Al-Muntakim ya yang membalas dendam itu di, di apa termasuk penamaan yang tidak benar yang disebutkan dalam nama-nama tersebut. Oleh karena itu kita mengambil dari yang diterangkan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, misalnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Al-Qawaidul Musla, Ibnu Hajar juga di Fathul Bari menyebutkan beberapa nukilan dari para ulama yang berusaha mengumpulkan nama-nama tersebut dari keterangan yang benar dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembagian yang disebutkan tadi sifat wajib itu dan seterusnya itu banyak-banyak didasarkan kepada pembagian akal pembagian akal yang tidak disebutkan oleh para ulama salaf. Maka pembagian seperti ini tidak dibenarkan dalam berbagai segi yang mereka juga termasuk orang-orang yang menetapkan e, membatasi nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan akal semata-mata. Maka ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya nama-nama dan sifat Allah itu tidak terbatas seperti dalam sabda beliau, La ufsi sana'an alaika anta kama ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa membatasi pujian bagimu karena engkau adalah seperti pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Karena pujian bagi Allah tidak bisa dibatasi oleh Nabi SAW, apalagi oleh selain beliau. Ini menunjukkan keagungan sifat Allah tidak terbatas. Karena uh, eh, kemahaindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kemudian dalam hadis yang lain yang sahih dari Muhammad Rasulullah SAW pernah berkata "As'aluka bikullis ismin huwalak samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika أو dan أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك Ya Allah aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki Yang kamu namakan dirimu dengannya Atau yang kamu turunkan dalam kitabmu Atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari hambamu Atau nama yang kamu sembunyikan pada ilmu gaib di sisimu Jadi ada nama-nama Allah yang Allah tidak beritahu kepada kita Allah sembunyikan di ilmu gaib di sisinya maka yang ini jelas tidak bisa kita ketahui. Oleh karena itu ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak terbatas. Adapun saya pernah jelaskan nama Allah yang yang 99 yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, inna Allah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya dia akan masuk ke dalam surga. Ini tidak menunjukkan pembatasan. Nama yang 99 ini adalah nama yang berhubungan dengan keutamaan ini, adapun ini tidak menafikan adanya nama-nama Allah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan pada ilmu gaib di sisinya dan juga sifat-sifat Allah yang lainnya yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Maka pembagian yang disebutkan tadi adalah pembagian yang semata-mata berdasarkan akal, tidak ada dalilnya. Mereka pun yang menjelaskan masalah ini tidak menyebutkan dalil, apalagi ucapannya para ulama salaf oleh karena itu, pembagian seperti ini alhamdulillah tidak perlu kita ikuti, cukup kita mengetahui kewajiban kita mengimani uh, apa ini nama-nama dan sifat Allah yang benar adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dalam dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa kita membagaimanakannya, tanpa menolaknya dengan akal kita atau tanpa kita menyelewengkan kandungan maknanya yang benar sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah. Nah. Mam, Kita angkat kembali satu penang, dari pendengar kita yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan siapa Ibu dan di mana Ibu? Bulala Bogor. Silakan Ibu. Iya, uh, begini Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan tentang doa sesudah salat tahajud yang uh, apa berakhir dengan hak ya penjelasan itu. Uh, saya pernah dulu mengamalkan itu, cuma kan uh, setelah mendengarkan uh, kajian di Roja ini kayaknya ada apa tidak ada doa sesudah sholat tahajud yang ada sesudah witir. Sementara Ustaz Besan sudah menjelaskan itu doa sesudah kurang jelas ya saya dengar ya. Doa sesudah doa sesudah sholat tahajud Ustaz. Iya. Nah, jadi ya. apakah itu uh, memang diamalkan gitu untuk uh, setiap sholat tahajud atau bagaimana gitu doa yang tadi Ustaz bacakan itu yang riwayat Ibnu Abbas. Iya, cukup Ibu. Ya, ya. ya. atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Gimana saya nggak jelas, nggak dengar sama sekali. Oh, dengar, dengar iya. Ini dari pendengar dari pendengar kita dengan Ibu Lala Ustaz, beliau ber, berkata tadi Ustaz uh, membawa, membawa menjelaskan tentang sebuah doa yang salah salah salah salat, tahajud yang diakhiri dengan al-haq uh, di mana beliau mengetahui dari eh, Radio Rajani juga bahwasanya yang beliau ketahui doa itu yang dilakukan hanyalah setelah satu witir Ustaz. Lalu apakah memang uh, tadi yang antum jelaskan itu memang bisa diamalkan atau tidak saat sebagaimana antum jelaskan dari riwayat Ibnu Abbas Ustaz? Silakan Ustaz. Gimana gimana gimana? Ya, pertanyaannya gimana? Beliau bertanya tentang doa setelah sholat tahajud. Iya, ya? saya ngerti. Iya, iya. Hmm. Pertanyaannya gimana? Iya. Pertanyaannya apakah memang hal itu bisa diamalkan atau tidak saat karena yang dia ketahui hanyalah doa setelah sholat witir yang dia dapatkan keterangannya. Oh iya, jadi ya uh, <clears throat> yang disebutkan apa ini <clears throat> Eh, penjelasan sebagian para ulama ini memang disebutkan uh, dijadikan sebagai doa iftitah menjadikan pembukaan doa di salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kalau mungkin ada penjelasan lain dari para ulama yang menyebutkan itu di akhir sholat atau setelah sholat witir, anak saya belum tahu. Yang saya ketahui penjelasan dari sebagian dari para masya ini disebutkan untuk e, membuka sholat ya, jadi sholat istitah ya, ketika sholat malam. Hmm. E, nah, <clears throat> Itu yang saya ketahui wa alam bisawabnya. Dan Jadi salah apa doa ini doa untuk salat iftitah ya? Iya, iya. Hmm. Baik. Kita akan kembali dari pendengar kita yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Berkatu Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Hafid di Bekasi. Silakan Ibu Hafid. Mm, saya sebagai eh, awam nih ya Ustadz mau menanyakan ya, mengenai pengamalan yang seperti disebutkan bahwa Asmaul Sunnah adalah nama-nama sifat Allah yang indah dan misteri memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna di surat Al-A'raf ayat 180. Ya, iya. Adapun ya. dalam pengamalannya saya yang awam ini ya berusaha menghafalkan yang 99 itu setiap ya insya Allah semana saya sempat dalam sholat saya sebelum berdoa menghafal sudah alhamdulillah hafal 99 itu benar apa enggak saya bingung itu 99 dari nama yang ibu dapatkan dari Al-Qur'an ibu ya, ya. iya iya ya jadi pertanyaannya apakah dibenarkan ibu mem membaca itu Baca, sama ya. nah ya terima kasih ibu ya doa itu iya baik terima kasih ibu ya iya waalaikumsalam silakan Ustaz iya alhamdulillah ya ini uh, semoga Allah Subhanahu wa taala apa ini senantiasa jaga ibu dalam kebaikan dan uh, membalas semangatnya dengan dengan pahala yang agung. Uh, masalah makna surat Al-A'raf tadi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ini saya sudah jelaskan Ibu dalam kajian kita di sini, di kajian-kajian yang lalu. Maknanya itu bukan cuma sekedar nama-nama itu disebut satu satu apalagi semuanya dihafalin, apalagi kalau yang diambil seperti saya katakan tadi di kulitnya Al-Quran itu hadisnya sangat lemah bu itu diterangkan semua oleh para ulama ahlu sunnah bahkan disepakati bahwa itu hadisnya sangat lemah tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dinisbahkan atau dikatakan berasal dari ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> Adapun makna apa ini berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut saya ulangi lagi saya ringkas itu maknanya ada dua mencakup yang namanya doa permintaan ya kita memohon meminta kepada Allah jadi caranya kita berdoa kepada Allah dengan namanya, dengan nama-nama yang maha indah adalah kita waktu berdoa mengungkapkan permintaan kita, kemudian mengucapkan nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Misalnya kita meminta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku, sesungguhnya engkau adalah Al-Ghafur yang maha pengampun, Rahim yang maha penyayang. Jadi kita sebutkan nama Allah, kemudian sampaikan permintaan kita. Jadi nama Allah bisa di depan atau di belakang. Misalnya nama Allah yang lain yang disebutkan dalam hadis yang sahih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hayu Ya Qayyum birahmatika astagisu. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Karena mukallibal qulub itu kata Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya termasuk nama Allah yang mudhof ya ini yang digandengkan. Jadi yang terdiri dari dua kata begitu. Jadi ketika kita minta keteguhan iman sebut nama Allah yang paling berpeluh wahidat yang membolak-balikan hati manusia kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi begitu. Misalnya kita minta buka, eh, membuka pintu-pintu kebaikan. Ya Allah, bukalah pintu-pintu kebaikan bagiku, pintu-pintu hidayah bagiku, pintu-pintu petunjuk bagiku. Sesungguhnya engkau adalah Al-Fatah, yang maha membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi khususnya adalah kita menyampaikan permintaan kepada Allah diiringi dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus paham kandungan dan makna dari nama-nama Allah. Inilah tujuannya kita belajar asma wa sifat. Inilah tujuannya kita mengkaji kandungan dari nama-nama tersebut supaya bisa kita amalkan dalam dalam doa-doa kita. Makanya orang yang dikatakan ihsa ya, menghafal nama-nama Allah yang 99 itu para ulama menyebutkan tingkatan-tingkatannya yang paling tinggi adalah yang bisa menyebutkannya, menghafalnya, kemudian mengetahui kandungan maknanya untuk kemudian diamalkan sesuai dengan konsekuensinya. Ada lagi makna yang kedua yaitu doa, pujian, dan sanjungan. Maksudnya apa? Kita tidak meminta kepada Allah. Bukan berdoa yang kita terapkan eh, nama-nama tersebut, tapi dalam praktek. Misalnya, kita mengetahui Allah itu as maha melihat perbuatan kita. Apa jadinya? Dengan Allah maha mendengar ya, maha mendengar perbuatan kita, ucapan kita. Dengan ini kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan bahasa yang indah, dengan uh, <clears throat> suara yang indah, supaya karena kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan mendengarkan bacaan kita. Kemudian kita mengetahui Allah memiliki nama Ar-Raqib yang mengatasi maka kita berusaha mengikhlaskan perbuatan kita sewaktu kita di hadapan manusia atau dalam keadaan sendiri kita berusaha untuk melakukan hal yang sama karena kita ketahui Allah memiliki nama Ar-Raqib yang Maha mengawasi uh, yang Maha mengawasi Asy-Syahid yang Maha mempersaksikan perbuatan manusia dan seterusnya seperti itu. Itulah mengamalkan uh, firman Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang Maha Indah. Nah, Kita beralih ke pertanyaan singkat Ustaz dari satu pertanyaan pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Al-Quran adalah kalamullah Lalu bolehkah kita menyebutkan Al-Quran sebagai Al-Haq Ustaz? Silakan Ustaz Ya uh, <coughs> Al-Quran Al-Haq Itu adalah benar Firman Allah itu adalah kebenaran Jadi kalau kita menyebutkan Al-Haq Al-Haq itu sebagai nama Allah maka ketika disebutkan yang lainnya sebagai sesuatu yang benar, maka ini tidak tidak tidak bertentangan karena itu apa nama itu secara arti sesuai dengan siapa dia diidofahkan kepada siapa diidofahkan karena Al-Qur'an itu adalah al apa ini firman Allah maka Al-Qur'an jelas adalah al-haq bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an sendiri tentang Al-Qur'an la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi min hakimin hamid tidak datang tidak tidak ada padanya kebatilan dari depan maupun dari belakang karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi Al-Qur'an adalah hak sebagaimana tadi disebutkan dalam hadisnya Nabi SAW al-jannatu haqqun wan naru haqqun ya. Uh, apa ya, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi juga benar. Jadi kan ini adalah maksudnya menunjukkan benarnya semua itu karena konsekuensi kita membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, membenarkan syariatnya, membenarkan beritanya adalah membenarkan hal-hal yang yang uh, berhubungan dengan uh, membenarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran Al-Qur'an, tentang benarnya sorga dan neraka, benarnya hari kiamat dan seterusnya. Nah, nah Ustaz. Baik kita angkat dari pesan singkat Ustaz. Ustaz dalam beberapa ayat Allah memerintahkan dan diakhiri dengan nama Allah yang Maha Pengampun. Lalu ada sebagian yang meninggalkan dengan dalih Allah Maha Pengampun. Mohon dijelaskan Ustaz. Gimana gimana? Nah, dalam beberapa ayat Allah memerintahkan dan diakhiri dengan nama Allah yang Maha Pengampun. Akan tetapi ada sebagian orang yang meninggalkan dengan dalih Allah Maha Pengampun, hanya tidak meninggalkan untuk uh, mengakhiri dengan ucapan Allah yang Maha Pengampun. Ustaz, silakan Ustaz. Ya, uh, <coughs> Allah Subhanahu wa taala Tentu saja saya sudah pernah sebutkan ya faedah daripada nama-nama Allah yang disebutkan di akhir setiap ayat itu untuk menjelaskan bahwa nama-nama tersebut berhubungan dengan hukum yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Maka kalau orang-orang yang yang saya pahami dari pertanyaannya ya, yang di, saya pahami pertanyaannya ini orang-orang yang melakukan sesuatu kesalahan atau meninggalkan perintah Allah kemudian berdalil dengan Allah Maha Pengampun, maka orang-orang seperti ini hanya mengambil satu sisi tapi lupa Allah memang Maha Pengampun tapi juga Allah Syadidul Iqab. Maha keras siksaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha keras siksaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Azizul Maha Maha perkasa. Dhul quwwatil matin, Maha kuat dan memiliki kekuatan yang al-qawiyul aziz yang maha kuat, kemudian al-matin yang maha kokoh dan seterusnya. <clears throat> Kemudian Allah memiliki intif, ini memiliki siksa, siksaan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Jadi orang yang seperti ini hanya mengambil satu sisi dari nama-nama Allah yang menunjukkan pengharapan, tapi dia lupa bahwasanya yang lain pun juga nama-nama Allah yang lain menunjukkan kita harus takut kepada siksaannya. Kita harus takut jangan sampai dengan sebab maksiat kita mencabut hidayah dari diri kita. Kita khawatir, jadi kita harus seimbangkan kedua-duanya. Jika kita apa ini ingin bertobat kepada Allah, kita ingat bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Tapi ketika kita ingin berbuat maksiat, kita ingat Allah itu maha keras siksaannya, mampu menyiksa kita, mampu mencabut hidayah dalam dalam diri kita untuk kemudian kita seimbang dalam keadaan takut dan berharap senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Ustaz, kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya. Silakan. Silakan. Halo. Iya, Bapak silakan Bapak. Dengan siapa Bapak? Saya dari Lelani di Sukabumi. Iya, silakan Bapak. Saya mau bertanya karena saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitulah karena saya telah mendengarkan beberapa radio dan AMTA dan ini Radio Roja. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang bila ada kematian itu ya Pak. Sekarang iya. ada tempat 40 tuh bawa ayam. Terus uh, yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, hari ke satu, hari kedua, hari ketiga, hari ke tujuh, dan sebagainya. Nah sekarang hari ke 40-nya. Dan saya nggak nggak ikut-ikutan gitu. Misalnya saya sudah setelah dengan mendengar radio dari MTA, terus terus dari eh, dari Aroja juga pendapatnya sama gitu katanya bid'ah nah ini saya bertanya di luar eh, tema yang bapak sampaikan hari ini saya mau iya. bertanya yang terdetil detilnya gitu apakah pendirian saya itu benar karena saya hidup di tengah-tengah masyarakat begini mau apa saya amar ma'ruf dengan mereka karena mereka kalau saya berkata demikian mungkin membencinya hmm. dan saya telah dikucilkan atau dengan berbagai macam fitnah, fitnah, fitnah itu Pak. Dan Bapak Banyak. hanya berdiam saja gitu Pak ya? Bapak hanya apa diam saja, arti tidak menyampaikan karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan gitu Pak ya? Saya menyampaikan sedikit hmm. demi sedikit, hmm. Oh, tetapi iya. orang-orang tua itu ya begitulah membencinya. Terus oh, gitu. saya harus hari hidupnya harus bagaimana sebagai orang Islam gitu. Iya, baik Bapak, terima kasih banyak. Apa hak apa hak saya saya harus juga dengan mereka dengan tetapi saya tidak mengikuti dengan paham mereka karena itu tidak ada ketentuan dari Islam gitu begitu Pak. Iya, baik Bapak. Ya. Terima kasih Bapak ya. Cukup Bapak? Ya. Iya. Cukup Pak. Iya. Assalamualaikum ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya Alhamdulillah uh, Yang saya tadi ada sebagian saya nggak dengar Jadi yang saya pahami tadi pertanyaannya tentang acara-acara yang keselamatan kematian gitu ya? Iya, beliau di tengah-tengah masyarakat beliau itu ada acara kematian. Jika ada orang mati, ada yang membawa ayam. Kemudian pada hari pertama, kedua, dan ketujuh, sebagaimana kebiasaan di sebagian besar penduduk Indonesia. Lalu uh, dia sendiri pernah menyampaikan kepada Uh, masyarakat perlahan-perlahan takkan tapi sebagian membenci dan musuhnya Lalu bagaimana kasih kap dia terhadap masyarakat yang seperti itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, ya. Pertama semoga Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa menjaga bapak dan keluarga dalam kebaikan. Alhamdulillah ya, Pak lakukan tadi sangat baik sekali. Jadi sudah mengetahui itu salah, ya jelas tidak boleh ikut-ikutan. Kemudian kita mampu nasihati semampu kita. Kita dicela, kita diteguh, apa ini dimusuhi itu dialami oleh orang yang lebih baik daripada itu para nabi alaihi wassalam. Nabi SAW sewaktu menjelaskan kebenaran kepada umatnya, dia juga benci. Bahkan sebagian nabi dilempari sampai berdarah sama umatnya. Bahkan dia masih ada yang dibunuh oleh umatnya kita ketahui. <coughs> nabi di kalangan Bani Israel. Karena itu kita bersabar. Karena kita menyampaikan kebenaran, kita tujuan kita adalah memberikan hidayah kepada manusia. Kita bersabar mungkin dengan sikap kita lemah lembut, kesabaran kita. Maka mereka di antara mereka ada yang akan mendengarkan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, tetap kita berusaha menasihati itu saya dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar ya, dengan bahasa-bahasa yang lemah lembut. Kalau tidak mampu, kita mungkin bisa bawakan buku, tulisan, suruh dengarkan kajian, suruh dengarkan radio rojak mungkin penjelasan yang lebih lembut lagi agar nanti memudahkan mereka mendapatkan hidayah dan jangan lupa kita berdoa ya semoga kaum muslimin di lingkungan kita maupun secara keseluruhan mereka bisa mau mendengarkan dan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang benar serta meninggalkan hal-hal yang tidak benar dalam agama Islam ini ya. Nah, dan kita doakan semoga beliau istiqomah di sana ya di tengah-tengah. Allah ya, hmm. Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat pesan dari pendengar kita yang terakhir saat di perjumpaan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. jelas ya suaranya. Ya, maaf. Ibu mohon maaf, tolong lebih dikeraskan suara dan radionya dikecilkan suaranya Ibu. Ya, bilang kembali Ibu ya. Silakan Ibu. Dengan siapa Ibu dan di mana? Eh, dari, dari Ibu Nur di Jakarta. Ya, silakan Ibu. Ah, kenapa Allah itu kan mempunyai langit dan bumi Ustaz. Kenapa Ibu? Allah mempunyai langit dan bumi istilahnya ah. maha, maha yang menciptakan semuanya. Kenapa Allah itu uh, tidak mau dilihat gitu Ustaz? Dan <laughs> yeah. cukup Ustaz, Ibu. Cukup. uh, saya kan puasa banyak kala apakah saya boleh niat puasa selama-lamanya gitu sampai saya uh, melunasi utang-utang saya gitu itu saya minta didoakan Pak Ustaz. Utang-utang puasa Ibu yang tidak Ibu kerjakan maksudnya Ibu? Saya dari kecil sampai sekarang kan belum pernah puasa, jadi hmm. baru baru dua tahun saja saya puasa. Saya oh gitu. Iya, iya ya, Ibu. Maka. Sudah Ibu cukup? saya minta didoakan Pak Ustaz. Iya, iya. Enam Ibu. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Iya. Silakan Ustaz. Uh, eh, Eh, pertanyaan, uh, pertama. pertanyaan tadi yang pertama. Iya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, hmm, tapi kenapa Allah, Allah tidak, melihat Gitu? Iya, enam set. Ya. Pertama, uh, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sempurna menghendaki bahwa dia di dunia ini memang tidak bisa dilihat karena manusia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia. Ini ketentuan dari Allah yang kita, uh, Allah Maha mengetahui bahwa ini tidak mendatangkan kebaikan bagi manusia karena perbuatan Allah itu sempurna hikmahnya, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyakan tentang perbuatannya, tapi manusia yang ditanyakan tentang perbuatan mereka. Maka manusia di dunia tidak akan mampu melihat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu Nabi Musa alaihissalatu ingin melihat Allah saja, maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menampakkan dirinya kepada gunung, gunungnya langsung uh, <clears throat> apa ini <clears throat> bergetar bergetar dengan hebat. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an lam tarani walakin undur ilal jabali in istaqa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tidak akan bisa melihatku wahai Musa, tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau dia bisa menetap di tempatnya tidak bergetar, maka kamu bisa melihatku. Ternyata gunung saja yang besar ketika Allah nampakkan dirinya di hadapan gunung bergetar dia tidak bisa. Bergetar gunung tersebut ini menunjukkan manusia lemah, maka nanti di akhir Allah jadikan ini sebagai kenikmatan yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan bagi mereka yaitu di hari akhirat nanti Allah jadikan orang yang beriman diberi kekuatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala wajahnya yang maha mulia. Maka ini adalah termasuk kenikmatan yang dikhususkan sampai uh, orang yang beriman itu meninggal dunia. Makanya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamu anna ahadan minkum la yara rabbahu hatta yamut." Ketahuilah bahwasanya salah seorang di antara kalian atau masing-masing dari kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai dia meninggal dunia ini sampai di akhirat nanti. Maka di akhirat nanti orang-orang yang beriman akan dimuliakan dengan kenikmatan ini yang Allah khususkan sehingga ini di dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan ini tidak tidak uh, bisa dilakukan oleh siapapun. <clears throat> Makanya uh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Innakum satarawna rabbakum yaumal kiamati kama tarawna al-qamar lailatal badr wa la tudamuna fi ru'yatih." Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat uh, bulan di malam purnama yang kalian tidak akan berdesak-desakan dalam dalam melihatnya. Ini bagi orang-orang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua yang berhubungan dengan utang puasa tadi apa? Iya, beliau sudah uh, dari kecil hingga dewasa dan baru dua tahun ini saat baru melaksanakan puasa. Apakah beliau boleh berpuasa selamanya saat untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkan waktu dari kecil hingga dua terakhir dua tahun terakhir ini, Sir? Iya, uh, <clears throat> dijelaskan oleh para ulama kalau eh, puasa-puasa uh, yang ditinggalkan tersebut terlalu banyak, ya, terlalu banyak, maka tentu manusia e, tidak mampu untuk melakukannya apalagi sebagian ulama menjelaskan kalau puasa itu ditinggalkan dengan sengaja ditinggalkan dengan sengaja maka eh, tidak bisa diganti yang harusnya dilakukan saat ini yang terbaik adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan tersebut kemudian berusaha banyak melakukan amalan-amalan kebaikan untuk mengimbangi perbuatan dosa kita jadi sekarang sebaiknya ibu ini banyak bersedekah banyak berbuat-buat kebaikan kemudian banyak melakukan ibadah-ibadah puasa yang sunnah ya, ibadah-ibadah yang puasa yang anjuran ya, puasa Senin Kamis, kemudian puasa di bulan Syawal, puasa Muharram nanti dan seterusnya, puasa-puasa yang sunnah. Kemudian banyak uh, melakukan amal-amal kebaikan ya seperti bersedekah untuk orang miskin, kemudian amal-amal ibadah yang lainnya membaca Al-Qur'an untuk memberatkan timbangan amal kebaikannya. Jadi karena sebagian dari para ulama menjelaskan bahwa yang boleh diganti itu adalah perkara apa ini puasa yang ditinggalkan karena udur. Karena udur. Adapun kalau karena sengaja, apalagi sudah banyak demikian jumlahnya, maka ini Uh, tidak disyariatkan untuk diganti ini pendapat sebagian dari para ulama maka yang bisa kita lakukan adalah banyak bertobat kemudian banyak mengisi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan untuk memberatkan amal kebaikan kita nanti sekaligus dengan itu kita berharap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya Allah nah. Ustaz. Dan terakhir beliau minta didoakan Ustaz agar istiqomah di atas Islam dan Sunnah Ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ibu dan keluarga serta ikhwan yang lainnya untuk istiqomah di atas uh, Islam dan di atas Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memudahkan untuk mengampuni dosa-dosa kita semua dan dimudahkan untuk senantiasa uh, istiqomah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Dan terakhir Ustaz sebagai perjumpaan penutup perjumpaan kita Ustaz dari antum silakan Ustaz. Ya, uh, eh, penutup perjumpaan saya cuma ingin mengingatkan kembali tentang uh, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya bahwasanya semakin banyak kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka ibadah kita akan semakin sempurna dan semakin terang jalan yang kita lalui dalam kehidupan kita di dunia. Maka demikian saya cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnah yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan di pagi hari ini dan kami akan putus hubungan dengan Antum Ustaz dan insyaallah kita ketemu lagi pada hari ya, Kamis yang akan datang Ustaz. Barakallah fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um. Demikianlah para pendengar semua satu kajian ilmiah yang telah kita simak bersama secara langsung yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafilullah Ta'ala dalam Fikih Asmail Husna yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang nama Allah yaitu Al-Haq dan Al-Mubin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beramal soleh dan tentunya juga dalam mengagungkannya dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, dengan pengagungan yang menyebut nama-nama Allah yang Allah telah sebutkan dan Rasulullah telah sampaikan kepada kita semua. Demikianlah para pendengar semua, nantikan kajian beliau pada hari Kamis yang akan datang pada pukul setengah enam kurang lebih hingga pukul tujuh kurang lebih waktu Indonesia Barat. Dan kami pun mohon maaf apabila pertanyaan yang Anda ajukan tidak kami sempat hadirkan di kesempatan kali ini. Insya Allah Anda bisa tanyakan pada kesempatan berikutnya ataupun Anda bisa bertanya kepada beberapa ustadz yang mengisi di Radio Roja ini. Demikianlah para pendengar kami akan akhiri dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beberapa lantunan tilawah Al-Quran Al Karim untuk menemani Anda di pagi, di pagi hari yang penuh berkah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها رجع تجرمنم كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذا